Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa ba'd. Yang berikutnya yaitu isim-isim yang dibaca nasab. Yang kedua adalah maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih adalah ismun yudhkaru li bayani sababi husulil fi'li. Isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya sebuah perbuatan. Contohnya, Ataitul madrasata raghbatan fil ilmi. Aku mendatangi sekolah karena cinta ilmu. Sallaitu imanan billah. Aku sholat karena iman kepada Allah. Zirtu aliyan hubban lahu. Aku menziari Ali karena cinta kepadanya. Dorobtul walada takdiban lahu. Aku memukul anak karena pendidikan baginya. Pada kata-kata rohbatan, hubban, imanan, takdiban adalah maf'ul oleh ajli. Dikarenakan kata-kata tersebut adalah isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya sebuah perbuatan. Kemudian, tanda untuk mengetahui bahwa kata tersebut adalah maf'ul li ajli adalah an yasluha wuqu'uhu jawaban li qawli kalimah yaitu bisa menempati jawaban untuk ucapanmu lima yaitu mengapa contohnya ataitul madrasata raghbatan fil ilmi aku mendatangi madrasah karena cinta terhadap ilmu kita menggunakan kata mengapa mengapa aku mendatangi madrasah Jawabannya adalah rogbatan fil ilmi. yaitu cinta terhadap ilmu. Maka kata rogbatan ini adalah maf'ul ajli karena merupakan isim sebagai jawaban untuk pertanyaanmu lima, Mengapa? Yaitu untuk menjelaskan sebab terjadinya sebuah perbuatan, yaitu perbuatan kedatangan. Kemudian zirtu alian hubban lahu. Aku menziarahi Ali karena cinta kepadanya. Kita gunakan kata mengapa. Mengapa aku mendatangi Ali? Mengapa aku menziarahi Ali? Jawabannya adalah hubban lahu. Yaitu cinta kepadanya. Maka hubban di sini adalah maf'ul ajli. Karena merupakan jawaban sebuah pertanyaan lima itu mengapa. Kemudian yang berikutnya, al-masadiru allati takun maf'ulan li ajlihi ghaliban. Master-master yang biasa digunakan sebagai maf'ul li ajlihi adalah hubban, bughdan, ikraman, ihtiraman, hayaan, syafaqatan, ta'diban, imanan, huznan, farhan, rahmatan, syukron, khaufan, hasadan. Ini semua adalah master-master dan master yang terkait dengan perbuatan hati, bukan perbuatan anggota badan. Huban cinta, bungtuan benci, ikroman memuliakan, ihtiroman ihtiroman penghormatan, hayaan malu syafaqatan belas kasihan, takdiban pendidikan, imanan iman, huznan Nah, huznan adalah e, sedih, farhan adalah gembira, rahmatan kasih sayang, syukron syukur, khofan takut, eh, takut, hasadan hasad. Ini adalah master-master yang biasa digunakan sebagai maf'ul li ajli. Kemudian yang berikutnya adalah ketentuan-ketentuan maf'ul li ajli. Yang pertama, maf'ul li ajli harus selalu berasal dari masdar. Yang kedua, maaf oleh ajli harus selalu merupakan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan hati. Biasa disebut dengan af'alul qulub, yaitu perbuatan hati, bukan perbuatan anggota badan. Kemudian yang ketiga adalah untuk mencari maaf oleh ajli dapat digunakan kata tanya mengapa. Sebagaimana penjelasan telah lewat. Demikian yang bisa Anda sampaikan pada eh, kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat.